Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada wa bidhadi Wa stanna bisunnati ila yamiddin Wa ba'd Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan Eh, kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi yaitu Manhajus Sadikin wa Tawdihul Fiqh fid Din yang masih kita dalam kitab Al-Mawaris. Kitab Mawaris atau dinamakan dengan Waris atau Faraid. Dan insyaallah kitab ini panjang sekali karena butuh pembahasan materi satu persatu untuk penjelasan pembahasannya. Sebelumnya telah kita jelaskan bagian hak waris ibu ya. hak waris ibu ibu mendapatkan seperenam kalau si mayat ada anak ya. ya. atau ada dua orang saudara atau ada dua orang saudara atau saudari dalam dua keadaan ini ibu mendapatkan seperenam bila tidak ada anak dan tidak ada anak atau tidak ada saudara-saudari dua orang lebih dari si mayat maka ibu mendapatkan sepertiga kecuali dalam kasus al-umariyatain kasus umariyatain ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia yang pertama uh, memberikan solusi kasus ini dalam kenyataan bila seseorang wafat dia tidak mempunyai Furul warif tidak ada anak kemudian ada bapak dia dan ada ibunya ya, ada suami atau istri atau bapak atau ibu maka dalam kasus ini ibu mendapatkan sulusul seperti sepertiga dari sisa bukan sepertiga dari keseluruhan harta seperti kasus sebelumnya. Ini pengecualian. Kemudian mu'alif melanjutkan ah, bagian dari bapak atau ayah dari si mayat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anna lil abi wa anna lil abi as-sudusa la yazidu alayhi ma'a al-awlad al dhukur walahu sudusu ma'al inasi Fa'in in baqiya ba'da fardihinna syai'un Akhazahu ta'asiba wa kathalikal jaddu Mu'alif menjelaskan bahwa bagian bapak bapak si mayat maksudnya di sini adalah seperenam seperenam la yazidu alai tidak boleh berlebih dari seperenam jika si mayat meninggalkan anak laki-laki jika si mayat meninggalkan anak laki-laki artinya ada anak laki-laki yang hidup maka dapat berapa, bapak dapat berapa seperenam seperenam walau sudusu ma'al inasi fa in baqiya ba'da fardihinna syai'un akhadahu jika anak dari si mayat adalah perempuan bapak dapat seperenam juga akan tetapi ada tambahan yaitu jika tersisa dari bagian anak-anak perempuan tadi bapak yang menjadi asobah bapak yang menjadi asobah bukan anak laki-laki jelas Ustaz bukan anak laki-laki karena anak laki-laki sekarang tidak ada kalau ada anak laki-laki maka anak laki-laki lah yang menjadi asobah yang mengambil sisanya wa kadzalikal jaddu dan sama dengan posisi bapak ini adalah kakek siapa yang maksud dengan kakek Ustaz ya bapak dari bapak Cuma satu? Hah? Dari istri bukan. Nah. Ayah dari ibu bukan kakek yang mendapat nah, waris iya, seperti ini, kan? Ini ah, bapak dari bapak sampai ke atas. Bapak, bapak, bapak terus, terus. Ya, Anda punya bapak, bapaknya Anda, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak terus ke bapak semuanya suka kakek kalau mereka hidup pada waktu pada waktu mayat meninggal ahli waris meninggal karena Allah mengatakan millat abikum hmm, Ibrahim agama bapak kalian Ibrahim padahal jarak antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim berapa kakek kasir iya 21 lebih kata para ulama 21 sekitar 21 sampai ke Ismail 21 Allah mensifati Ibrahim adalah bapak kalian. Nah. Millat abikum Ibrahim. Ini semuanya silsilah antara Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim, semuanya dengan laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Tapi bila laki-laki, nah, kemudian seorang anak, kemudian dia memiliki ibu, ibu ini memiliki bapak, terputus sudah. Ini termasuk zawil arham, bukan lagi akriba. Bukan akriba. Jelas ini, sudah Hasan? Ya. Wa annahuma yarithani ta'siman ma'adamil awladi mutlaqan. Dan mereka berdua Siapa mereka berdua di sini Hasan? Bapak dan kakek. Bapak dan kakek. Yarisani ta'siba. Mereka menerima waris sebagai asobah ya ma'adamil aula mutlaqan jika tidak ada anak maka bapak mutlak menjadi asobah mengambil sisa, sisa. mengambil sisa ya saya santu mau bisa mengerjain ke depan nah, silahkan iya seorang wafat ahli warisnya bapak. Kemudian istri, satu istri. Ya. Kemudian satu anak perempuan. Kemudian satu anak laki-laki. kasus yang pertama kasus yang kedua kasus yang kedua seperti ini juga cuman hilangkan anak laki-laki tolong selesaikan Ustaz Hasan kasus yang kedua itu nanti saja selesaikan ini dulu setelah itu baru nanti saya saya masalah saya saya Hmm. Sudah bisa dibagi ini? Belum, Ustaz. Belum. Hmm. kan penyebutnya. 6 dengan 8 berapa KPK-nya? Hmm. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, <laughs> kecepatan persekutuan terkecilnya berapa? Ayo, 12, 18. Ah, 18, 20, 24, 24. 24. 24 bagi 6 berapa? 4 24 bagi 8 3 Sisanya berapa? Uh, 7 24 saja Iya 7 24 kurang 7 21 24 kurang 7 Ah 24 kurang 7 uh, 16 24 kurang 7 16 12 setelah panas. Iya, salah satu nah, antum kasih. Yang dizolimi ini <laughs> banyak orang. Kalau jumlahnya satu miliar, ya. berapa yang antum zolimi? Seratusan juta. Nah. Kalau saya Delapan belas 19 eh, 18 belas 25 belas tujuh belas nah, tujuh belas tujuh belas mau dibagi berapa ini? Untuk dua anak perempuan saja Satu anak kita satu, satu anak perempuan Satu anak berapa? perempuan Berarti masing-masing ini bisa nggak sekarang? Tidak bisa. Ini mau dibagi berapa sekarang? Bagi dua kan? Tujuh, tujuh belasnya sudah betul. Ah, nah. Mau dibagi berapa sekarang? Perempuan satu bagian laki-laki Laki-laki dua Dua Satu nah. tambah dua berapa? Tiga Tiga Tujuh belas bisa dibagi tiga? Tidak Dikalikan dengan tiga lagi Dua puluh nah. kali tiga Dua puluh empat kali tiga berapa? Eh, dua Uh, Ke atasnya Ke atasnya Enam Alisnya Aha. Tujuh dua kan ya? Enam Sahih Tujuh dua Kemudian semuanya dikalikan tiga 4 kali 3 12 kali 3 9 9 Untuk anak perempuan 17 Anak laki-laki 34 Sahih Masya Allah Ini asal masalah Ya Jelas ini nah. Dalam kasus ini Bapak hanya mendapatkan seperenam saja Iya Tidak mendapatkan sisa, sisa. Kenapa? Karena ada laki-laki Karena ada anak laki-laki nah Kasus kedua, Baik. hilangkan anak laki-lakinya, kasusnya sama. Sebentar dulu mungkin para para pemirsa mau mencatat atau ini biarkan dulu sekitar 1-2 menit. Ya. Sebentar saya sampaikan dulu sekitar satu menit. Maitnya suami saja ya? Hah? itu suaminya. ya tentu. Nah. Istri yang hmm, hidup berarti yang wafat adalah suami. Sahih. Cukup. Sekarang hilangkan anak laki-laki. Atau sampingnya saya biar bisa perbandingannya jelas. Sampingnya. Agak ke kiri lagi. Tafadhol. Tafadhol. kecil lagi san jangan tulisan bapaknya kan betul besar besar anak anak perempuannya juga anak PR saja iya. biar bisa dua tempat ya Kazan. Iya, iya, ya so baik enam ya empat delapan ya perempuan perempuan berapa sisa, sisa, sisa. Oh. Ya. <laughs> anak perempuan berapa? Setengah. Setengah. Sah. nis. Setengah. Sekarang ada enak per enam, per delapan, seper dua. Seper dua. Berapa ini ya persekutuan kecilnya? Uh, sama 24. Sama 24 kilo. Ya. Empat sana. Empat. Enam. Nah, ya. Tiga. Tiga. berapa? Dua belas. Dua belas. Berapa sisanya? 7 tambah 12 19 Aha. 5 sisanya kan 19, ya sama dengan 5 6 5 aku nasut 5, tambah ke, ke bapak nah. ya ya baik Jazakallah khair Masya Allah saya sangat, sangat menguasai beliau Ibn itu <laughs> ini saja baik memang semua muslim harus menguasai ini dengan baik salah dalam kasus ini ada bapak, ada istri satu, ada satu anak perempuan, ada satu anak laki-laki. Dalam kasus ini maka menjadi asobah siapa? Ayah, bapak. Eh, tidak. Yang pertama, yang pertama. Yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki. Kan kalau tadi di sini mualif mengatakan hmm, ma ma'al inasi. Nah. Jika hanya ada eh uh, tunggu sebentar la yazidu ma'auladi dzukur dan bapak dapat seperenam tidak boleh lebih kalau ada anak laki-laki maka di sini bapaknya dapat seperenam karena ada anak laki-laki ya kemudian e, jika tersisa dan tidak ada laki-laki maka bapak mengambil sisanya tidak ada laki-laki bapak mengambil Sisa. sisanya ini sekarang tidak ada laki-laki bapak tidak sambil seperenam tambah tambah sisa, sisa asobah ya Ya, dalam kasus di sini ada anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menjadi asobah. Dan dia asobah mal ghair karena ada saudari perempuannya itu anak perempuan juga. Maka anak perempuan tidak dapat setengah, menjadi sisa. Terus ini maka 6 enam kemudian bapak enam tanpa sisa karena asobahnya adalah anak laki-laki. Istri dapat delapan Kenapa delapan Saisan? Karena ada anak. Karena si ada anak. Nah. Kemudian ahli waris yang lain adalah satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Ya. ya. Eh, sisa semua untuk mereka. Sisa. Ya. Kemudian kita akan samakan penyebut apa apa namanya? Pembilang atau penyebut? Apa aja namanya ya. <laughs> Pokoknya kita samakan. Seperenam dengan seperdelapan dan sisa. Ini kelipatan persetujuan terkecilnya adalah 24. 24 dibagi 6 hmm? 4. 4 24 dibagi 6 4 makanya kita berikan sana 4 24 dibagi 8 3 ya. kita berikan 3 4 tambah 3 7 24 dikurang dengan 7 berapa sisanya berarti 17 17 17 ini akan kita berikan kepada sobah yaitu satu anak perempuan satu anak laki-laki ya. dengan perbandingan lidzakari mithlu hadzil unsayyin ini itu untuk anak laki-laki dua bagian dan perempuan. Berarti ini akan dibagi 17 dibagi 17 dibagi 3. 3. 17 dibagi 3 akan ada pecahan, maka 3 kita kalikan dengan 24 untuk ya. disamakan seluruhnya. 3 dikali 24. Sini 3, kalian ini 1, sini 2, masih 3. 3 dikali dengan 24, hah? sama dengan 70 72. Kemudian 3 dikali seluruhnya. 3 kali 4 12, 3 kali 3 9, 3 ah 17. Ah, perempuan kan satu bagian, yeah. 3 kan? Ambil saja 17. Langsung. Kemudian anak laki-laki kan dua bagian. Yeah. 17 dikali 2 sama dengan 34. Jumlah kan semuanya berapa? 72 atau bukan? 72 kan? 72. Sir. 72. Ini dalam kasus karena yang menjadi asobahnya adalah anak laki-laki. Bila tidak ada laki-laki dalam kasus kedua, seorang mayat wafat yang hidup adalah bapaknya, kemudian istri, kemudian anak perempuan satu orang. Ya. Maka istri dapat seperdelapan karena ada anak. Ya. Anak perempuan dapat seper seperdua. Seperdua. Bapak seperenam. Bila ada sisa karena istri tidak ada laki-laki, nah, malinat, maka bapak mendapat seperenam tambah sisa. sisa. Dalam contoh ini seperenam, seperdelapan, seperdua ya kelipatan terkecilnya persekutuan terkecilnya adalah 24 ya 24 dibagi 6 4 24 bagi 8 3 24 bagi 2 12 4 tambah 3 7 tambah 12 19 sisa dari 19, 24 berapa? 5. 5 sisanya itu kita kembalikan kepada bapak di sini status bapak selain mendapat 16 maka beliau mendapatkan sisa waris wadah syekh Nah, masya Allah. Allah, الله Saya kira cukup karena selanjutnya mualif memulai pembahasan asobah. Urutannya siapa saja orang-orangnya dan urutannya. Cukup sampai di sini pembahasan uraiannya. Jadi kita masuk uh, tanya jawab silahkan saudara ingin bertanya. Pendengar dan pemirsa TV Roja, demikian penjelasan terkait dengan pembagian ayah eh, pembagian ayah afan ya. pembagian hak waris hak waris <laughs> ya hak waris bagian untuk bapak dan juga contoh yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam pembahasan ini kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 08131 07776543. Kita angkat dari telepon yang pertama, silakan. Baik. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Uh, Udin di Karawang. Pak Udin? Hmm, di Karawang. Baik, silakan Pak Udin. Eh, begini, ada ikhwan. Dia ingin menikah, Ustaz. Uh, namun tidak punya uang untuk melakukannya. Ya. Tapi dia ada hartanya yaitu motor gitu. E, untuk dijual dia sayang kan. Halo? Ya, inti pertanyaannya Pak Udin. Udin. E, ini Uh, hukum ada juga kan nggak boleh gitu kan uh, karena harus syaratnya harus dititipkan saja sementara kan masyarakat umum mengenalnya hukum hukum gade itu boleh dipakai motornya gitu kan. Nah. Dia punya rencana sama abangnya begini. Abangnya kan punya motor yang yang agak jelek gitu kan. Sedangkan motor si Ikhwan ini bagus gitu. Dia ingin tukar pakai tapi dengan syarat ditambah uang 2 juta gitu untuk sekedar tukar motor. pakai atau yang tukar? Dia ditukar pakai gitu. Jadi si tukar si adiknya ini kepemilikan masih milik masing-masing. Iya. Si oh. tukar pakai gitu. Jadi si Ikhwan yang ingin nikah ini uh, makai motor abangnya yang jelek gitu si abangnya pakai pakai motor dia yang bagus tapi si Ikhwan yang ingin, nikah ini minta minta tambahan uang gitu ditambah tambahan uang ini milik dia atau pinjaman? Hah? Iya. Pak Udin terputus sambungan teleponnya. Pak Udin nggak jelas belum jelas pertanyaannya. Iya, mohon maaf. Ya. Saya, saya, saya, yakin ini yang bertanya lah kasus Pak Udin sendiri. Saya. <laughs> <laughs> Baik. Mohon maaf Pak Udin Anda bisa hubungi kembali karena belum secara utuh kami terima pertanyaannya dan tidak bisa dijawab ya terkait dengan pembahasan yang tidak bisa kita uh, fahami secara utuh. Mohon maaf sekali lagi Anda bisa hubungi kembali dan kita angkat telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Uh, Pak Imam di Kalimantan. Bapak Imam, silahkan Pak Imam. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kalau hukum waris untuk anak angkat ada nggak? Uh, berapa bagiannya? Terus kan kami punya dua anak laki-laki, tapi yang satu ini anak angkat. Ini gimana? Anak angkat itu maksudnya apa, Pak Imam? Ya. Anak angkat maksudnya apa? Anak pungut, Pak. Maksud anak pungut ini ada hubungan keluarga atau tidak kerabatan atau uh, tidak ada sama sekali? Enggak ada, Pak. Ya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih saja. Ya. Sama-sama Pak Imam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Allah ya. uh, kalian dimaksud dengan anak angkat adalah uh, anak orang lain. Anak. Kemudian diakui sebagai anak sendiri dan ditetapkan nasabnya dengan nasab dia. Kemudian semua hak anak ini sama dengan hak anak dia. Ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dalam surat Al-Ahzab pembetaan tentang tabani mengangkat anak. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anaknya, kemudian Allah melarangnya. Maka Muhammadun aba rajulin min ahadikum walakin Rasulullah. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang kalian kasus ini ma'ruf dalam sirah bahwa ketika Zaid bin Harithah dinikahkan Rasulullah dengan salah seorang wanita masih dari keluarga beliau siapa namanya Ustaz? Zainab kalau saya tidak salah kemudian dinikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata rumah tangga mereka retak hmm. ya satu dan lain hal rumah tangga mereka retak kemudian Allah merintahkan artinya cerai Allah merintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab ini dan Rasulullah merasa berat karena tradisi bahwa anak angkat sama dengan anak sendiri bagaimana apa kata orang Arab nanti kata orang apa kata dunia kalau Rasulullah SAW Muhammad SAW menikahi ha, istri anak angkatnya bekas istri anak angkatnya nah tapi Allah menginginkan untuk membatalkan tabani ini Batalkan keyakinan sebelumnya yang ada anak angkat Sebenarnya itu anak angkat ini dibatalkan oleh Islam Tapi kalau yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak asuh Tinggal di rumah anda Statusnya anak orang lain, nasabnya tidak ada nasabkan kepada nasab anda sendiri Kalau tidak tahu di mana bapaknya, tidak ada nasabnya Ya anda katakan fulan tapi bukan anak saya Tidak nasabkan diberi makan hidup ya boleh tetapi menjadi hak menjadi mahram kepada istri anda tidak kecuali dia disusukan oleh istri anda hmm. maka dia menjadi saudara susuan jatuh menjadi anak susuan tapi tidak mewarisi anak susuan hmm. ya. maka ini penting diperhatikan oleh kaum muslimin kalau anda nyatakan sebagai anak asuh boleh tapi menyatakan anak angkat saling mewarisi ha? maka ini telah dibatalkan oleh agama Allah Jalla fi'ula dan tidak dia waris tidak ada hak waris tidak menerima hak nah. waris Taib. Yang berarti yang terima hak waris dari orang kasus ini adalah hanya anak kandungnya saja. Kandungnya saja. Nah. Demikian Bapak Imam di Kalimantan, semoga bisa dipahami dan uh, disimak jawabannya barakallahu kalafik Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Medan, Pak. Siapa? Pak siapa Pak? Di Dengan Bapak siapa? Kurang jelas. Sarifudin? Dari Medan. Ah, taib, silakan Pak. Enggak, saya mau nanya gini Ustaz. Nah. Ya. Saya kan punya adik. Ya. Tapi dia meninggal, jadi meninggalkan istri dan punya anak satu perempuan. Sebentar, satu-satu. Ada adik. Saya punya adik kandung laki-laki. Ya. Tapi dia sudah meninggal. Ya. Jadi dia kan meninggalkan harta warisan. Ya, dia ahli warisnya istri. Iya, punya istri dan punya anak perempuan. Anak perempuan berapa orang? Satu, Pak. Istri berapa orang? Satu. Iya, anak perempuan satu. Terus? Ya. Jadi sekarang istrinya kan sudah menikah lagi. Ya. Di antara warisannya itu sudah terjual. Gimana caranya, Ustaz? Warisannya setelah terjual kapan terjualnya? Setelah wafat tadi terjual dan tidak dibagi warisannya ini? Eh, sebagiannya sudah terjual setelah dia menikah. Uh, setelah menikah lagi. Ya, uh, an, uh, Pak Imam, Anda punya orang tua, bapak ibu punya? Uh, sudah meninggal semuanya, Ustaz. Uh, saudara dari uh, ini anda cuma satu orang saudara dari suami yang meninggal ini? Uh, kami empat bersaudara, jadi tiga yang hidup masih ada. Tiga laki-laki, tiga tiganya? Tiga. Tiga yang laki-laki. Anda tidak dapat waris. Uh, waktu meninggal itu kan kita menjenguk di sana di Pekanbaru. Oh, masya Allah Pekanbaru ya. <laughs> Terus? Jadi waktu itu ya kami ini bersaudara sepakat untuk menyerahkan harta itu kepada anaknya gitu. Maksudnya menyerahkan hak anda, anda tenazul, Dah kami tahu ada hak waris kami, tapi kami berserahkan kepada anak begitu. Nah, untuk mengurus anak uh, Anda sepakat bertiga bahwa hak waris Anda bertiga Anda berikan untuk anak. Iya, begitu Ustaz. Iya, iya, iya. Dan ternyata diberikan atau tidak? Uh, ya ini sampai sekarang belum dibagi Ustaz. Jadi sebagiannya itu kan yang yang tanahnya lebar sudah dijual sama selama rumah tangga. Tapi tidak diberikan kepada anak tadi? Belum. Baik. Taufik insyaallah. Demikian saja Allah kita akan jawab Jazakallah khair. Barakallah fiik. Tanahnya berapa hektar? Udin? Terputus sudah. Terputus. Cukup sudah. Ya. E, eh, dalam kasus yang ditanyakan oleh Pak Syarifuddin dari Medan, bahwa beliau mempunyai seorang saudara laki-laki. Ya. Wafat dan meninggalkan dua waris satu istri, satu anak perempuan dan tiga orang saudara laki-laki. Hmm. Tiga orang saudara laki-lakinya ini sepakat tanazul. Mereka mengatakan kami tidak perlu mendapatkan waris hak waris kami menjadi milik ponakan kami yang perempuan ini ya maka ini otomatis menjadi ini perempuan ya. karena sudah dihibahkan ya maka pembagiannya istri mendapat seperdelapan karena ada anak sisanya tujuh delapan milik anak perempuan ini maka si ibu dalam hal ini harus menjaga hak anak perempuan ini bila anak ini yatim bila dimakan oleh ibu ini atau dimakan oleh suaminya dia yang kedua dia boleh bersuami tidak ada masalah hmm. selesai idahnya dia bersuami silahkan tapi tetapi jangan harta anak yatim ini sentuh oleh dia dan suaminya ini termasuk makan harta anak yatim Allah mengatakan innal ladzina yakuluna amwala al-yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim dan bila kasus ini terjadi maka sesungguhnya si ibu dengan suaminya yang kedua ini memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim maka secepatnya dibagiin dan anda sebagai paman dari anak ini qadrallah masya'afal seharusnya ketika wafat langsung dibagi dijual haknya dijual tanah tadi kemudian dibagikan hak istri seperdelapan sisa tujuh 8 bila anda ingin atas namakan kepada anak tadi atas namakan buka rekening masukkan ke rekening dia hmm. di bank syariah ya atau anda investasikan berdua ya uh, untuk kemaslahatan anak tadi di masa depannya boleh nah. ya Terima kasih jazakallahu khair dan Pak Syarifuddin ya barakallahu fiik di Medan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya satu telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silahkan. Ya, halo. Baik, di 0218236543 kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bondo Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Eko Supriyadi. Baik, Pak Eko di Bondo Silahkan Pak. Ya mau tanya Ustaz, silakan. Ada kasus. Ya. Hmm, seorang keluarga di situ uh, orang tuanya sudah meninggal salah satu. Yaitu orang tua laki-laki. Ya. Tetapi sampai di sini anaknya sudah berkeluarga semua, anaknya dua. Hmm. Jadi sudah mempunyai cucu Nah, sampai sekarang harta warisan itu belum terbagikan. Apakah itu hak uh, orang tua atau masih anak wajib dikasih itu Ustaz? Terima kasih seperti itu. Ya. Baik. Jazakallah khair Pak Eko. Baik, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Insyaallah. Iya. Pak Eko menanyakan apakah itu menjadi hak anak dengan wafatnya seseorang? Iya dan hak ini lebih kuat daripada perjanjian sesama manusia. Hmm, Bila anda membuat kesepakatan, silakan kerja di perusahaan saya, atau kerja di rumah saya, atau kerja di ha, e, jasa anda saya beli sekian. Ini perjanjian antara manusia dengan manusia. Nah. Selesai anda kerja saya bayar sekian per bulan, atau perborongan sekian. Warisan seorang mendapatkan harta dengan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang mengatakan yusikumullah Allah mewasiatkan kepada kalian akad yang dibuat bukan sama manusia ini tapi Allah yang buat akadnya kalian dapat harta sekian sekian sekian anak sekian semua sekian jelas dalam Islam nah. kapan dia menjadi berhak ini kalau tadi kan dengan atas perjanjian dan selesai kerja dapat uang kapan halnya wafat langsung wafat langsung bagi warisan nah. bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat sebelum beliau dikuburkan pun Hah? Fatimah radhiyallahu taala anha menanyakan hak waris dia dari bapaknya tapi Abu Bakar mengatakan bahwa oh, Rasulullah pernah bersabda dan Aisyah Fatimah mungkin tidak mengetahuinya bahwa nahnul anbiya la naris bahwa para nabi tidak mewariskan apa yang ditinggalkan para nabi adalah semuanya sedekah ini menunjukkan sangat penting bila seorang wafat yang langsung dibagi adalah hak warisnya jangan dibiarkan karena bila ternyata ditahan ditahan udah nanti nanti sabar dulu sabar dulu ternyata salah satu yang penerima hak waris berhak yang berhak hak waris tadi menderita kelaparan susah hidupnya dan e, berada dalam keadaan yang sempit maka anda termasuk menzalimi dia nah. dia punya uang punya harta tetapi tidak bisa menggunakan hartanya kan ditahan oleh keluarga yang lain. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Demikian Pak Eko di situ Bondo Barakallah fikmat Mudah-mudahan bisa difahami Dan kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Dari pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nardi di Pacitan Dia bertanya Bolehkah orang tua membagi hartanya pada anak dengan porsi Atau dengan pembagian persentase warisan Sebelum meninggal Bolehkah? Bolehkah orang tua memberikan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi waris sebelum meninggal? Sebelum dia meninggal, nah. dia berikan sesuai porsi waris. Nah, pokoknya dia punya anak satu laki satu perempuan. Ya, iya. kamu dapat sepertiga. Nah, ah, wahai anak perempuan, kamu yang laki-laki dapat dua pertiga. Nah, dia tinggal di mana setelah itu? <laughs> Hah? numpang ke mana? <laughs> Tapi kalau numpang tahu diri. <laughs> kalau anda numpang tahu diri anda numpang nah so, bila anak ingin jual rumah seperti dua per tiga kata anak laki-lakinya saya butuh dana untuk anak saya saya jual bapak silahkan numpang di rumah saya yang kecil harus tahu diri dan jangan oh kamu tidak tidak haknya dia kalau diserahkan kepada anak hibah tersebut dan ini telah kita pernah kita bahas dalam masalah hibah nah. maka memang niat orang tua ini bagus agar anaknya tidak ribut dibagi secara ini secara hidup jangan kalau ingin tidak ribut mereka ajarkan cara bagaimana ilmu bagi waris tadi sehingga bila anda wafat nasihatkan mereka untuk membagi sesuai dengan ketentuan Allah biarkan nanti mereka yang membagi nah. Baik, demikian uh, Bapak ya, Pak Nardi di Pacitan ya, atas pertanyaan jazakallah khair Pak. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Ali Aliaman di Kampar Riau. Assalamualaikum siapa, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali Aliaman. Nah. Saya ingin mengetahui Pak Ustadz membagi harta kepada anak-anak semasa saya hidup ya. Apakah sama seperti membagi harta warisan eh, laki-laki uh, segini, perempuan segini Pak Ustadz Kemudian perhitungan membagi harta tanah dihitung dari lebarnya atau dihitung dari harga tanah itu Pak oh, Ustaz. Demikian. Pertanyaan yang pertama Pak Ali Khilaf ulama dalam hal ini bila itu maksud sini adalah hibah. Nah. Seorang orang tua memberikan harta kepada anaknya ketika dia hidup. Serah terimakan ya. Khilaf ulama bagaimana cara pembagiannya. Apakah boleh sama antara perempuan dan laki-laki? Hmm artinya bapak ini punya tanah umpamanya uh, senilai 200 juta perempuan 100 juta laki-laki 100 juta anak dua anak laki-laki satu satu laki-laki satu perempuan hmm. sebagian ulama mengatakan boleh dan ini mazhab syafi'iyah mazhab Hanabilah dan ini pendapat yang kuat yang banyak diperkuat oleh para ulama oh tidak boleh tetap satu banding dua 200 juta berarti laki-laki mendapatkan 2 per 3 perempuan mendapatkan sepertiga perempuan sekitar 70 juta lebih sedikit atau kurang sedikit laki-laki dapat 120 juta lebih hmm. nah, karena Allah mengatakan bila dalam hak wa dan ini pendapat Muhammadillah narda bima lah billah yurdi yarda lah kami bagi sebagaimana Allah membaginya karena memang mungkin orang-orang gender mengatakan ini tidak emansipasi sekarang masanya sama perempuan laki-laki ya Allah bagi seperti ini pernah kita bahas di awal-awal tentang itu warisan karena tanggung jawab rumah tangga di tangan siapa? Laki-laki. Laki-laki, bukan perempuan. Maka beban anak laki-laki besar. Beban perempuan tidak ada. Tidak ada. Sampai pun dia diceraikan oleh suaminya, tetap mendapat hak hak untuk nafkah selagi belum putus indahnya dan belum talak tiga. Tahan nafkah. Hmm. Ya. Tapi yang laki-laki tidak. Kewajibannya terus di tangan dia dan bahkan yang saudara laki-laki dia anak perempuan laki-laki nanti bila meninggal ya kewajiban laki-laki kepada saudara laki-laki saudara laki kepada saudara perempuannya besar andai saudari perempuannya ini hidup dalam kesempitan tidak memiliki nafkah maka wajib bagi saudara laki-laki untuk menafkahinya oleh karena itu Allah ma'adil Allah berikan hak laki-laki dua per tiga perempuan tiga. tadi bima yardallah adalah anda allah dengan Allah redho Baik Maka untuk membagi uh, bisa atau yang lebih kuat tidak tidak sama ini saja tidak sama itu ya, laki-laki ya, besar. Nah. Dua per tiga juga. Kemudian mengenai tanah tadi apa dibagi? Apakah per tanahnya saja langsung dibagi atau dinilai? diktima? mah Ditaksir berapa harganya dan dibagi. Karena kalau dibagi zatnya kecuali yang sama ya, tanah akan berbeda posisinya kan. Ya. Kalau posisi bagian depan lebih mahal daripada posisi bagian belakang. Ya. Ada jalan, kalau lebih mahal yang berarti tidak ada jalan. Maka ini menunjukkan menjadi tidak adil. Maka para ulama mengatakan bikimah yaitu ditaksir diambil dari sepertiganya. Nah, baik. Baik, jazakallah khair demikian Pak Aliman, barakallah Fik Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Masih dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Abdurrahman di Bekasi bertanya bagaimana pembagian waris bapak meninggal sebulan kemudian ibu menyusul ya meninggal dan meninggalkan satu rumah dan sebidang tanah so. Lalu kemudian anaknya empat orang, dua wanita dan dua pria. Bapak memiliki adik wanita satu orang. Sudah satu spesies. Oh, Ustaz. <laughs> Sebentar. Pertama meninggal dulu siapa? Yang meninggal dahulu bapak. Suami. Ah, enam. Suami kemudian istri. Istri sebulan kemudian. Enam. Kemudian uh, harta yang ditinggalkan satu rumah dan sebidang tanah satu rumah sebidang tanah kemudian uh, suami istri ini meninggalkan anak empat orang dua wanita dan dua pria bapak memiliki adik wanita satu orang sebentar sebentar ya, dua anak perempuan dua anak laki enam kita akan bagi dahulu ya dan makan dan sahat sebelum hmm. dibagi ada lagi ahli waris yang lain wafat maka secepatnya dibagi ketika wafat langsung bagi sebulan cukup waktu untuk membaginya sebetulnya tapi qadar Allah masyarakat maka bagi dulu siapa hak waris dari bapak Hah? Ya. hak waris dari bapak suami tadi ya. tentu istri dapat ya. maka hak waris dari suami tadi istri 1 per sisanya tujuh per delapan untuk anak laki-laki dan perempuan ya dibagi 6 karena laki-laki 2 dikali 2 4 tambah 2 6 ya 7 per 8 dibagi 6 ya maka 8 dikali 48 ya. bisa bagian warisnya Sudah hmm? itu dulu <laughs> Baik. atau ke depan Baik Ustaz di apa sih semuanya saya Baik istri satu, dua anak perempuan, dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Baik, silahkan dibagi dulu. Sisa. 7 per 8 sisa. Langsung yang saja. Ah. Terus. Berarti 8 baginya. Langsung. Ya, langsung. Ini yang 7 per 8 mau jadi bagi berapa? Ini bagi enam. Tujuh enam. Bagi enam. Bagi enam saya. Eh, tujuh bagi enam nggak bisa. Berarti enam dikali delapan lagi berapa? Iya. Eh, empat delapan. Empat delapan. Enam dikali satu. Eh, enam. Enam. Enam. Enam itu sudah enam. Ini iya. enam. Iya. Anak perempuan dapat masing-masing enam enam dua belas. Ah. Enam enam dua belas. Anak perempuan dapat enam kali dua dua belas dua belas. 24 nah, 24 tambah 12 tambah 6 Selesai 48 iya, itu? Iya, sahih Hah? Nah. Yakin? Masa di diberikan dulu Enam. Eh sebentar, bukan 6, 7 kan? Iya. Kan tujuh per delapan. Ah iya. Makanya saya bilang yakin salah. Bukan bukan yang hak anak anak, anak perempuan ini, anak laki-laki 7. 7. 7 terus Ihsan. Di sini soalnya Bukan. Nah, di sini. Yang oh. istri enam betul. Iya, sahih. Itu betul. Yang anak perempuan tujuh. Tujuh. Kan sisa saya tujuh. Tujuh. Tujuh. Kan dua orang kan anak perempuan. Iya. Tujuh tujuh empat belas. Empat belas. Ya. Anak laki-laki empat belas empat belas. Empat Itu dua puluh delapan. Sekarang coba jumlahkan sampai empat delapan dia. empat Delapan. Sampai pas empat delapan kan ya? Iya. 6 tambah 14 20 tambah 2 4 28 48. Ya. Terus. Ya. Pertama belum selesai karena sekarang setelah itu istrinya wafat lagi. Oh iya, Pertama, walaupun ada bapak tadi memiliki saudara, saudara tidak dapat karena ada anak perempuan. Bukan, anak, anak laki-laki. Maka sekarang dibagi warisan si bapak menjadi eh, uh, 48 bagian. Nah. Yang enam bagian ini, ini warisan ibu kan ya? Iya. Istri kan ya? Iya dibagi lagi nanti dengan bagi, bagi pembagian kedua anak laki-laki nah -laki, dinamakan dengan munasakhat anak laki-laki dua perempuan dua bagi berapa berarti saisan bagi enam sahih dibagi enam enam nah perempuan masing-masing dapatkan satu satu laki-laki dapat dua dua ah enam atau bukan enam kan jadinya ya gampang maka harta istri tadi langsung saja dibagi kepada anak laki-laki anak perempuan satu-satu, anak laki-laki dua-dua. Berarti naik naik persentase anak laki, anak perempuan menjadi 88, anak laki-laki menjadi 15 5. 15 belas Betul saya San? Jelas? Yes. Pemirsanya jelas atau tidak? Antum <laughs> jelas pemirsanya jelas atau tidak? <laughs> Kita perhatikan lagi. Pertama dahulu dibagi uh, waris suami yeah. waris suami menerima waris suami adalah istri satu orang anak perempuan dua orang anak laki-laki dua orang nah. istri mendapat seperdelapan ya dan sisanya tujuh per delapan dibagi enam tujuh dibagi enam kan ada pecahan maka enam dikali kan dengan uh, pembi, apa namanya delapan tadi jadi empat puluh delapan ya maka satu dibagi kali enam enam, ha? tujuh dikali satu masing-masing tujuh anak perempuan tujuh per empat delapan tujuh per empat delapan laki-laki empat belas per empat delapan empat belas per delapan. Setelah satu bulan kemudian istri meninggal. Yeah. Sekarang yang enam ini kan kita bagikan ya, ha? enam akan kita bagi. Baik harta yang enam ini atau kalau istri memiliki harta yang lain, selain harta suami, dari warisan suami ada harta yang lain hibah dari siapa dari keluarganya atau dari mana ataupun dia bekerja sendiri umpamanya maka harta istri tadi itu yang wafat tadi dibagikan kepada ahli waris untuk dua anak perempuan dengan dua anak laki-laki Hah? dua anak laki-laki berarti dibagi enam kan tadi enam dua anak perempuan berarti satu-satu laki-laki dua-dua iya. ya. ya jelas pas, ini pas, pas. Wabillahi taufiq Baik, demikian Bapak Abdul Rahim di Bekasi ya dari pertanyaan Bapak dan penjelasan. Kalau masih kurang jelas juga Pak Abdul Rahim, nanti nah. undang saya Ihsan ke rumah <laughs> Insyaallah. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali sebentar, sebentar. Coba coba di di close dulu, di close up. Biar siapa tahu beliau ingin di saat di, saat di saya bisa ke bawahnya dan dan ini bisa sampai ke bawahnya. Biar pemirsa kan ya, Ihsan? Iya. Biar bisa di ketik atau dicatat oleh beliau yang ini yang sebelah ini, yang sebelah sini nah. silahkan ditayangkan dulu sekitar satu atau dua menit kalau ini catat dan yang terbaik adalah setelah wafat langsung dibagikan sudah. Iya, makanya ini kan satu ada. bulan. Kan? Nah. Dan eh, ada pertanyaan juga terkait dengan ini. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Ada uh, anggapan di masyarakat <clears throat> ketika seorang wafat kemudian anak-anaknya menuntut atau meminta uh, kepada paman atau orang yang dituakan untuk segera membagikan warisan, maka dianggap sebagai suatu hal yang tabu Ustaz. Tabu enak dimakan ya, akhi. Bismillah. Pobang tabunya manis tabu kan? Nah, oh itu tubuh tabu. <laughs> <laughs> akhi, Allah Ustaz. Allah mengatakan menjadi hak anda anda melarang nah. yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil ini Allah mewasiatkan dia seorang wafat langsung ini dibagi jangan tabu-tabuan ya. karena bila teraniaya mereka ini anak yatim ini terlambat menerima haknya nanti dulu setelah sebulan setelah tahlilan dulu harusnya ada yang tiga hari oh nanti lu setelah hari ketujuh tujuh hari setelah itu kan empat puluh hari yeah. adanya setahun kan haulan iya, kan ya haulan. nanti setelah setahun nanti setelah haul ketujuh ya <laughs> biar nanti kemudian dalam merasa rentang ini anak ini mati kelaparan anda bertanggung jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa haknya dia anda tahan ini sama dengan gaji Maukah anda Bila anda melarang, menghalang-halang seperti ini Semoga Allah menghalangi hak anda juga Dari manusia yang lain hmm, Kama tadi nutudan Al-jaza'u menyusul amal Ya. ya. Sebagaimana Anda menghalang-halangi hak anak yatim ini, maka semoga Allah menghalang-halangi hak Anda juga. Nah. Anda sudah bekerja di perusahaan, gaji Anda setiap bulan. Katanya nanti dulu kami kembangkan ke perusahaan Anda. Nanti dulu kami serahkan, kami eh, investasikan di pihak lain. Nanti Anda dapat lebih besar. Nanti nanti. Bagaimana? Dan ini lebih kuat karena ini perjanjian Allah yang menentukan. Kalau Anda akan hanya dengan manusia, eh, maka jangan dihalang-halangi secepatnya. Bukankah Sunnah Rasulullah seperti tadi Fatimah langsung minta kepada Abu Bakar untuk bagi warisan Rasulullah Padahal Rasulullah belum dikebumikan nah. Apakah Fatimah Orang yang cinta dunia, cinta harta Ya, memang haknya dia, dia minta haknya dia Taufik insyaAllah ya. Dan Pak Ibrahim sudah bisa dicatat tadi Apa yang Bapak tanyakan kita akan Coba tanyakan lagi sebentar lagi Ini agak repot maka <laughs> dengan menasakhat sebelum maaf Dibagi wafat lagi dan lebih repot lagi sebelum dibagi lagi wafat lagi anak laki-lakinya dan ah. punya anak lagi sah ya dan ini sering terjadi di masyarakat kita emang karena seperti tadi ada tab, ada tebu tadi <laughs> ya. tebu manis ya akhirnya jangan jadi penghalang Baik, sampai kita menunggu pendengar untuk mencatat Bagi para pendengar atau pemirsa TV yang ingin bertanya secara langsung Masih kita terima di 021 823 6543 Dan kami buka kembali, silahkan Ya di 0218236543 terkait dengan bab warisan di kesempatan pagi ini kami angkat kembali silahkan. Baik, halo. Ya, halo. Halo. Silakan Bapak, sudah masuk. Hmm, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Sarif di Tangerang. Pak Arif. Arif atau Aris, Pak? Sarif. Baik, Pak Arif di Tangerang. Silakan, Pak. Uh, ini Ustadz saya mau tanya, kalau seorang suami meninggal, dia meninggalkan harta waris, hmm? misal satu juta rupiah ya. Kenapa sedikit? Satu miliar, Bismillah. ya, dimisalkan aja. Uh, iya, kalau misal jangan kecil-kecil lagi, ya, besarkan satu miliar. <laughs> Punya, dia meninggalkan satu istri, dan satu anak laki-laki, mm-hmm. satu anak perempuan. Yeah. Nah itu kira-kira dapat berapa bagiannya istri satu anak laki-laki? Pak Arif, tidak ada kira-kira dalam waris pasti ini. Iya, pembagian. kira kira ini termakan iya. natan ala yatim. <laughs> Iya, itu aja yang saya tanyakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi saya ini gampang sekali. Nah, uang satu miliar satu miliar. <laughs> Ya. Satu M satu Iya, satu miliar. Ya. Baik. Satu miliar kecil ya, akhi. Nah. Satu triliun mungkin agak lebih banyak sedikit. <laughs> Cuma sedikit. Baik. Satu istri berarti satu istri seperdelapan, seperdelapan. Nah. Sisanya? Sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah. tiga berarti sepertiga. Dibagi tiga. Nah seperti 8 kali 3 jadi berapa? 24 24 dibagi 8, 8 3 per 24 hak istri nah. kemudian hak anak perempuan 7 ya. hak anak laki-laki 14 14 hmm. 24 kan dibagi 24 ya. istri mendapat 3 per 24 sahih anak perempuan laki-laki dapat 14 per 24 14, 14. 14. anak perempuan 7 per 7 24. 24 InsyaAllah Pak Arif nguji sedisan ya Tadi udah lulus atau belum sedisan ini Baik, ada lagi yang lain Baik, jazakallah khair Satu lagi kayaknya masih bisa satu. Kita berikan kesempatan untuk satu kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Umu di mana? Ini apa? Dari mana Umu? Ini di rojak, Pak. Iya, benar, Om. benar, mau bertanya? Halo? Iya, silakan mau bertanya. Iya. Iya, dari mana? Dari anu. Dari Jawa Tengah. Masya iya, Allah. silakan, silakan Ibu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, Ustaz mau tanya silakan Ibu. Ibu saya punya anak. Mm-hmm. Saya punya anak enam. Enam. Laki-laki dua, perempuan empat. Iya. Perempuan empat. Iya. Terus. Tapi yang laki-laki dua sama perempuan satu sudah meninggal. Ah. Sebentar. Siapa yang dulu meninggal? Ibu dulu yang meninggal atau anaknya dulu dulu meninggal. Eh, berarti sekarang si ibu masih hidup. Ya. Anaknya laki-laki berapa sekarang yang hidup? Ya masih. Enggak ada yang laki-laki, cuma perempuan semua tiga. Tiga berarti cuma tiga ahli warisnya. Tiga. Oh gitu. Oh gitu. Ya betul. Hmm, punya dua bidang tanah. Sebentar, ini ibu tadi sudah wafat ada dia iya. punya orang Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu mungkin volume suara TV atau radio <clears throat> ada feedback Ibu supaya lebih jelas suaranya. Jadi Ibu cukup mendengarkan di telepon saja. Dikecilkan dulu volume suara TV-nya. Sekolah khair. Sudah? Sudah. Ya, Sebentar Ibu. Ya. Uh, ya. Uh, ibu dari ibu tadi yang meninggal ya. tadi, dia ya. punya saudara laki-laki atau tidak? Ya. Punya tapi udah meninggal semua. Semua sudah meninggal. Saudara perempuannya juga sudah meninggal. Yang yang saudara perempuannya masih. Masih. Anak laki-laki dari uh, dua anak laki-lakinya masih hidup ibu. Tadi kan punya anak laki-laki si ibu ini. Uh, sudah meninggal. An anaknya masih hidup atau tidak anaknya mereka? Sudah. Sudah meninggal. Anak-anaknya juga meninggal semuanya? Meninggal. Tinggal tinggal tiga. Ah masih ada <laughs> tinggal tiga ibu ya. Tiga. tiga anak laki-lakinya. Uh. Anak perempuannya ada? Dari dua laki. Anak perempuan yang tiga itu. Anak perempuan anak laki-lakinya meninggal semua itu. Ya. <laughs> iya, tapi anak laki-laki ini sekarang punya anak atau tidak? Cucu dari si ibunya. Oh, ada, ada. Ah, ada. itu saya tanyakan ibu. Ah, ah. hmm. Ah, ah, cucu. Ya. Ah, ada cucu, ada tiga. Cucu dari anak laki-laki ini ya? Ah, ada. Berapa orang? Laki-laki ini ya. Ah. Berapa orang ibu? Tiga orang, cucu laki-laki. Cucu perempuan ada? Cucu laki-laki. Cucu perempuan ada? Ada tiga. Tiga juga cucu perempuan, berarti enam. Ah. Ya, Iya, iya. Ya, ya, cukup Ibu. Ibu dengarkan saja sekarang. Sampai kita bagi khairat barakallahu Ya. Sekarang Ibu di Jawa Tengah. Ya. Bisa serisan baginya. Atur saya saya, Atur saya, saya, saya yang turun tangan. Ya, <laughs> Bismillah. Tiga anak perempuan hmm. ketika seorang ibu wafat, sebetulnya dia punya laki-laki dua punya anak perempuan empat tetapi ketika dia wafat anak laki-laki setelah wafat sebelumnya berarti meninggal dia tidak berhak ini waris anak laki-laki ini nah. ya anak perempuannya satu sudah wafat sebelum dia meninggal nah. bahkan seharusnya si ibu ini dapat waris dari anak laki-laki dan anak perempuannya meninggal sebelum dia oh, nah. ya. Oh, iya, iya, harus lah memang mereka punya warisan sekarang yang akan dibagi harta si ibu ini iya. anak laki-laki perempuan tiga orang Tiga perempuan dapat berapa saat Dua per? Dua per tiga Tiga Sisanya nah Untuk asobah yaitu cucu laki-laki Dari anak laki-laki tiga orang dengan cucu perempuan Satu banding dua Asobah mal khair ya. Sepertiganya dibagi Dibagi berapa? Tiga lah cucu laki-laki, tiga perempuan, enam Enam Enam Berarti ya tiga kali enam delapan belas Dibagi delapan belas hartanya Ya 14 eh, bagi 3 6 kali 2 12 12 per 18 milik uh, anak perempuan masing-masing mendapat 4 per 18 sedangkan cucu laki-laki yang laki-laki mendapat 2 per 18 yang perempuan masing-masing 1 per 18 dengan demikian selesai sudah pembagian waris tadi wabillahi taufik. Baik, nah, Jazakallah khair demikian ibu yang bertanya dan ini merupakan uh, pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini. Barakallah fiqh dan kita akan lanjutkan nasib pada kesempatan kayak eh, yang akan datang dari kelanjutan pembahasan waris. Sebagai penutup saya silakan. Ya. Uh, kaum muslimin dan kaum muslimin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waris ini menjadi sangat penting ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam nas Al-Qur'an. Di sini hampir tidak ada jihad dalam masalah faraid menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi setiap muslim untuk mengetahui cara membagi hukum tidak seenaknya saja dengan bagi dan bagi rata saja saling redha saja tidak. karena ini Allah menentukannya seperti yang sering kita gambarkan bahwa saja kalau sekarang anda anak anda diajarkan ilmu yang berat fisika matematika yang berat rumusannya kimia yang berat rumusannya kenapa bisa padahal ilmu waris ini sangat mudah sekali pembagiannya maka semoga kaum muslimin mau mau menyediakan waktunya untuk belajar syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya dan kebaikan anak cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi.